yang utama di mana telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW setelah zaman tersebut, setelah tiga kurun tersebut, orang-orang mulai cumut atau fisik cumut dalam taklim dalam pelaksanaan din mereka dan melakukan din dan meyakini din mereka dengan cara melakukan taklim. an ghairi alladziina la ila manhaji al-sunnah Apalagi mereka-mereka yang bukan berorientasi kepada mazhab al-sunnah wal jamaah. Maksudnya para ikhwan setelah abad yang ketiga di mana tiga abad tersebut merupakan abad yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau khairna sebaik-baik manusia orni yaitu generasi Summaladina yalunahum Kemudian generasi setelah mereka Kemudian setelah mereka Jadi ada tiga abad 300 tahun semenjak uh, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah generasi yang dia di, di, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi terbaik. Setelah generasi ini muncul yang namanya takwid manhaj, di mana banyak sekali generasi ataupun orang-orang Islam yang ber, dan yang orientasinya kepada ahli sunnah wal jamaah melakukan taklid apalagi mereka yang tidak berorientasi kepada ahli sunnah wal jamaah jadi maksudnya yang ahli sunnah wal jamaah saja mereka terjerumus pada masalah taklid mazhab apalagi yang tidak itu maksudnya minal firqil ukhra allati yastamiluha qaulu nabiyina sallallahu alaihi wasallam fil hadis masyhur yaitu jamaah-jamaah lain maksudnya jamaah-jamaah lain yang tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah di mana jemaah-jemaah tersebut kelompok-kelompok tersebut tercakup dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis masyhur Eh, tarik tariku tafarraqatil yahud orang-orang Yahud terpecah ala ihda wa sab'ina firqah pada tujuh golongan wa tastariku an-nasara wa tastariku an-nasara ala sintaini wa sab'ina firqah orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan wa tastariku ummati ala salati wa sab'ina firqah dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Kullu hafinar illa wahidah yang masuk neraka kecuali hanya satu. Kalu para sahabat menjawab bertanya mahia ya Rasulullah yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Allah ya al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Tapi riwayat al-mufassir mufassirah mufassirah riwayat ula dalam riwayat yang mentafsirkan makna riwayat yang pertama Rasulullah SAW jawab ia yang ia lati takunu alama anak alaihi wasallam yaitu yang mereka yang berada di atas pemahamanku di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku para fakir rahimahullah wa iyyakum jadi di sini uh, eh, Syekh Al-Albani rahimahullah <coughs> menyebutkan bahwasanya uh, orang-orang ahli sunnah orang-orang ahli sunnah di mana mereka itu pengikut-pengikut imam madhab ya mereka terjerumus kepada taklif mereka seperti ini terjerumus pada taklif padahal orientasi mereka pegangan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah jadi akidah mereka akidah ahli sunnah wal jamaah hanya saja dalam masalah fikih mereka lebih cenderung pada satu orang imam mereka taklid dengan satu orang imam. Di mana yang dikatakan taklid itu adalah mengikuti pendapat seorang imam tanpa mengetahui apa dalil yang dipakai oleh imam tersebut. Itu dikatakan taklid. Dan fanatik terhadap pendapat tersebut. Ini yang dikatakan taklid. Jadi ketika dia e, berpegang dengan satu pendapat imam kemudian dia melihat ada dalil yang bertentangan dengan pendapat imam, lantas dia berpegang dan fanatik dengan pendapat tersebut, maka ini dikatakan taklid buta. Ya, ini dikatakan taklid buta. Bahkan ada yang mengatakan saking taklidnya, saking fanatiknya, mereka katakan mungkin ya mungkin imam itu tahu hadis ini, tahu hadis ini, namun dia tidak dia apa namanya dia mengetahui bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil misalnya. Tapi mungkin ya atau dengan perkataan lain mana mungkin seorang imam nggak tahu hadis tersebut. Nah demikian. Atau mungkin hadisnya doif bukan berarti imam nggak tahu. Nah, jadi banyak takwil takwil di mana Eh, si orang yang takut ini berbaik sangka terhadap pendapat si imam walaupun jelas-jelas bertentangan dengan uh, bertentangan dengan uh, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan taklid buta nah demikian itu yang mazhabnya orientasinya kepada ahli sunnah wal jamaah karena imam yang mereka ikuti orientasinya kepada Quran dan sunnah kepada ahli sunnah wal jamaah jadi mereka yang mengikuti Imam Syafi'i misalnya mereka yang bermazhab Asy-Syafi'i ya orientasi Imam Syafi'i kepada ahli sunnah wal jamaah berarti ya pengikutnya juga seperti itu nah demikian para ikhwasiddin rahimallahu iyyakum namun para ikhwasiddin taklid yang dahulu itu tidak separah taklid yang sekarang ya taklid yang dahulu itu tidak separah taklid yang sekarang kalau taklid yang terdahulu mereka mentakliti melakukan taklid terhadap seorang imam dari A sampai Z tak pilih-pilih namun sekarang ini seorang yang mengatakan takut terhadap mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia, ya, mereka hanya memilih mazhab dalam masalah fikih saja. Begitu. Jadi kata mereka bahwasanya kita tidak bisa tidak bisa mentelaah satu dalil kecuali melalui apa yang dipahami oleh seorang imam. Oleh karena itu, kita harus mengikuti imam tersebut namun setelah dilihat, diperhatikan ternyata yang diikuti hanya fikihnya saja. Begitu. Ini yang pertama. Kalau dilihat akidah, ternyata tidak. Makanya di Indonesia muncul sebutan istilah mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, demikian. Akidah Asy'ari, kemudian metode dakwahnya Tablighi jadi macam-macam jadinya seperti capcai. Jadi yang seperti ini sebenarnya taklid yang lebih parah dibandingkan taklid terdahulu. Nah, demikian. Jadi yang mereka katakan kita harus mengikut imam karena imam yang memiliki alat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Namun ketika mereka memilih fikihnya fikih syafi'i, kemudian mengambil e, akidahnya Ash'ari, Pemilih ini dari siapa? Ini mazhab siapa sekarang? Begitu. Metode dakwahnya tabligi. Yang gaduh-gaduh seperti ini dari mana? Begitu. Bukankah ketika dia memilih yang ini saya ambil yang yang yang asari. kalau yang metode dakwahnya saya ambil yang tabligi saja. Udah. Bukankah ini orang seperti ini juga sama seperti orang yang menempatkan posisinya sebagai mujtahid? Di mana dia beristihad sendiri, dalam memilih-milih Uh, masalah syar'i, masalah agama yang cocok untuk dia. Yang fikihnya ya saya ambil yang fikihnya Imam Syafi'i begitu. Seharusnya kalau dia memang konsisten dengan omongan dia bahwasanya dia bahwasanya seorang itu tidak mungkin untuk memahami satu syariat Quran dan Sunnah sekali melalui pemahaman seorang imam, seharusnya dari mulai akidah sampai masalah apapun dia harus pegang satu mazhab, tidak malah dia pilih-pilih. Nah, ketika ada seorang muslim yang melihat mana dalil yang dipakai, yang terkuat, sehingga mungkin masalah masalah pembatal wudhu, ya masalah masalah yang membatalkan wudhu, dia lebih cenderung kepada imam pada Imam Ahmad bin Hambal di mana seorang eh, apa namanya seorang yang e, seorang laki-laki kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Nah, demikian. Dalam masalah dalam masalah membaca Al-Fatihah dia ikut Imam Syafi'i. Di mana ketika seorang sholat baik dalam makmum maupun berimam baik dia sebagai imam maupun makmum sholat jahar maupun sholat sir dia tetap baca Al-Fatihah. Jadi dalam masalah ini diambil madhabnya Syafi'i masalah pembatal wudhu diambil madhabnya yang di Imam Ahmad sudah dan yang lain-lainnya nah ketika dia lihat seperti ini dia katakan kak nggak boleh seperti ini mengapa karena kamu telah mengambil-ngambil yang cocok untuk dirimu nah dikatakan seperti itu sehingga muncullah anekdot dikatakan orang yang seperti ini seperti seorang laki-laki yang hanya pakai celana dalam sambil memegang cewek dan megang anjing masuk ke dalam masjid. Nah, ini kan dicontohkan suatu contoh yang menghinakan ini. Maksudnya bagaimana? Anjing, kenapa dia anjing, anjing dibawa masuk masjid? Karena menurut mazhab Imam Hanafi tidak najis, makanya boleh bawa anjing. Gandeng, menggandeng seorang wanita mau sholat, karena apa? Karena menurut mazhab Hambali tidak batal. Nah, demikian. Kemudian mengapa kalau mengapa hanya pakai kolor saja <laughs> ke masjid? Karena ya mazhab yang lain. Begitulah dia gambarkan orang yang memilih-milih apa namanya pendapat-pendapat para ulama. Dia lupa ketika dia memilih fikihnya fikih Syafi'i, akidahnya Asy'ari, kemudian masalah e, metode dakwahnya tablighi. dia tidak tahu, mungkin lebih parah lagi dari itu. Nah, demikian Pak Ekosiddin. Jadi biasa orang mereka-mereka yang apa namanya yang e, sentimen dengan mazhab salaf ini yang tidak menyatakan ada satu mazhab, tidak berorientasi pada satu mazhab, ya, orientasinya langsung pada apa yang dipegang oleh mazhab, mereka memberikan gambaran sesuatu yang sangat jelek. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Ya sama juga dengan istilah Wahabi. Diambil yang jeleknya, begitu nama kakeknya, bukan nama dia dan bukan nama ayahnya. Mungkin kalau seandainya nama kakeknya, seandainya ini nama kakek-kakeknya Imam Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdullah Hab, kalau seandainya kakek-kakeknya lagi ada yang nama Abu Lahab, mungkin dia katakan ini gerakan Abu Lahab katanya. Karena diambil yang yang pelit lebih seram begitu. Karena mungkin setelah setelah kakeknya itu nggak ada nama yang lebih seram lagi menurut mereka. Nah, demikian para ekosidin, wassalamualaikum. iyyakum. Jadi, mereka lupa posisi mereka. Makanya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid dalam kitab Isul Bidah menyebutkan ya sebenarnya mereka tidak konsisten dengan yang katanya ikut satu mazhab. Tidak konsisten. Karena apa? Toh satu masalah mereka ambil dari mazhab itu. Ada masalah-masalah lain yang apa namanya yang apa eh, yang diambil dari mazhab lain. Bahkan yang katanya mazhab Syafi'i sendiri tidak konsisten dengan mazhab Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i memakruhkan maksam. Maksam itu makan di tempat orang ahli musibah. Ternyata karena masyarakat kita itu biasa makan-makan di ahli musibah, akhirnya hilanglah mazhab Syafi'i. Akhirnya apa mazhabnya? Mazhab masyarakat. Begitu. Jadi sebenarnya yang katanya dia berorientasi dan bermazhab satu-satu mazhab itu Imam Syafi'i itu kenapa? Karena ketika dia melihat pendapat tersebut banyak dilaksanakan di tengah masyarakat. Ketika ternyata bertentangan dengan Imam Syafi'i sendiri, mereka toh tidak melaksanakannya. Bahkan yang lebih ironi lagi, mereka menisbatkan pendapat tersebut kepada Imam syafii Nah, begitu nanti eh, tahlilan ini mazhab Imam Syafi'i. Nanti ada apa namanya eh, tepung tawar mazhab Imam Syafi'i. Nah, kapan Imam Syafi'i tepung tawar? Nanti lama-lama keyboard Mazhab Syafi'i. nah, <laughs> begitu. Para khafidin rahimallahu iyyakum. Bahkan ada juga yang mengatakan marhaban itu berjanji Mazhab Syafi'i. Tak kapan dibuat berjanji, tak kapan Imam Syafi'i meninggal. Ah, begitu. Para kafirin rahimallahu ini Dinisbatkan juga kepada Imam Syafi'i. Makanya saya katakan tadi, takut orang dahulu, takut orang sekarang itu lebih parah dibandingkan orang terdahulu. Nah, demikian. Makanya di sini dikatakan para khafidin Ya. Sebagian ahli sunnah mereka melakukan taklid dan terjerumus pada e, apa namanya e, fanatik terhadap satu mazhab. Itu yang orientasinya kepada ahli sunnah. Bagaimana mereka yang tidak orientasi pada ahli sunnah? Tentu akan lebih parah. Di mana mereka-mereka ini yang termasuk 72 golongan yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Para hadirin rahimallahu iyyakum. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya perkataan Imam Abi Hanifah Imam Abi Hanifah rahimahullah yang ter, yang dikenal sebagai uh, imam yang paling senior dibandingkan imam-imam yang lainnya dia katakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadnahu tidak halal perhatikan ya tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami sementara dia nggak tahu dari mana dalilnya dari mana dalil yang kami ambil begitu dari mana dasarnya kami ambil jadi Imam Abi Hanifah mengatakan nggak halal nggak halal itu apa sih haram jadi ketika seorang mengambil memilih pendapat imam Imam Hanafi ya mazhab Imam Abi, Abi Hanifah sementara dia nggak tahu nggak tahu apa dalilnya, maka tidak dibolehkan baginya, tidak halal baginya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang dikatakan bermadhab mereka yang tahu dalil imam begitu. Yang nggak tahu dalil imam itu bukan madhab. Apalagi di Indonesia sekarang nih kebanyakannya mayoritas bahkan para dai-dainya sendiri yang katanya mazhab Imam Abi Hanifah boleh coba buka rumahnya survei mana di antara mereka yang punya buku yang memang langsung ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, coba antum, Bapak mazhab Imam Syafi'i boleh berkunjung? Nah, coba tengok, ada nggak tempat dia buku yang dikarang oleh Imam Syafi'i? Toh dia juga hanya dengar-dengar juga. Nah, demikian para ekosistem. Dengar-dengarnya itu supaya cocok saja dengan masyarakat, bukan benar-benar mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, demikian para ekosistem. Dalam riwayat yang lain haram ala man lam ya'rif dalili ayyubti bi kalami. Haram bagi siapa yang nggak tahu dalilku kemudian dia berfatwa dengan fatwaku. Kata Imam Abi Hanifah lagi, fa inna basyarun kami itu manusia katanya. Naqul qaulul qawt, naqul qawla, naqul qaul naqul al-qawla al-yawm wa narji'u anhu qadan. Kami katakan hari ini pendapat kami hari ini, besok mungkin sudah kami cabut pendapat kami tersebut. Namanya juga manusia. Makanya para ekofidin seperti Imam uh, Imam Syafi'i kan sering kita dengar kalau qadim, kalau jadi pendapat lama, pendapat baru. Seperti Imam Ahmad, kalau riwayatin boleh. Dalam riwayat yang lain nggak boleh kan begitu. Ini menandakan apa? Adanya tarajuk, adanya pencabutan, mencabut, adanya pendapat-pendapat yang baru Nah, demikian. Bahkan seperti dari Imam Ahmad sendiri terkadang ada tiga pendapat dalam satu masalah, ketiga-tiganya ada di di apa namanya? Ketiga-tiganya itu ada di riwayat dari Imam Ahmad. Nah, demikian para ikhwatiddin, rahimallahu Dalam riwayat yang lain, Imam Abi Hanifah mengatakan, "Wahai ya Yakub, celaka kamu Yakub." Yakub ini murid, ya muridnya Imam Abi Hanifah. Ya kalau kita artikan bukan celaka lah, artinya bagaimana kamu ini? Ah, gitulah enaknya. Abu ya Yakub, Yakub ini Abi Yusuf, murid seniornya Imam Abi Hanifah. La taktukul lama tasma'u min minni. Jangan kamu tulis semua yang engkau dengar dariku. Karena yang pantas ditulis semua yang didengar adalah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Fa ini kon arah yal yaum wa atruku wadan. Karena aku melihat satu pendapat, aku berpendapat hari ini begini dan besok mungkin sudah enggak lagi. Wa arah en wadan wa atrukuhu ba'da wadan. Mungkin besok saya berpendapat lain, besoknya lagi lain lagi. Nah demikian. Imam Malik berkata, Innama ana basyarun ukhti wa ukhti. Kata Imam Malik, aku itu manusia. Sama-sama mengaku manusia, nggak ada imam yang malaikat. Aku itu manusia, bisa salah, bisa benar. Nah, demikian. Fa'anduru fi ra'yi. Fa'anduru fi ra'yi. Coba kalian lihat pendapatku. Jadi jangan sembarang ambil. Lihat pendapatku. Perhatikan pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh. Yang cocok dengan Quran dan sunnah ambil kullu malam yuafik kita bahwa sunnah fatruku yang nggak cocok jangan ambil nah, begitu ini kan perintah dari imam begitu bukan bukan kita mengada-ngada imam sendiri yang mengatakan kalau memang orang itu setia dengan imam maka laksanakanlah perintah si imam imam imam madhab laksanakan perintahnya jangan perasaan kita itu cinta namun kita sendiri sebenarnya telah melanggar Eh, telah melanggar uh, wasiat daripada imam-imam besar ini. Nah, demikian para imam. Jadi kalau nggak cocok dengan Quran Sunnah ya kita ambil. Ya, itu wajar semua imam, semua mujtahid mengatakan seperti itu. Kecuali orang-orang taklid yang tidak. Kemudian Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu illa yuqad min Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu kecuali ucapannya itu bisa diambil dan bisa bisa bisa dibuang, ada tidak diambil. ilah Nabi kecuali ucapan Nabi Sallam. Kemudian ada kisah dengan antara Ibnu Wahab, Ibnu bin dengan Imam Malik. Ibnu bin ini muridnya Imam Malik. Sami itu Malikan suila antak antak atau asabi arrijla ini fil wudu. Aku mendengar Imam Malik ditanya tentang masalah menyela-nyelai jari jemari kaki dengan jari. Jadi jari kaki ketika wudhu disela-selakan dengan jari. Ditanya tentang masalah ini, ya Imam, apakah apa hukumnya menyela-nyelai jari kaki dengan uh, dengan jari tangan? Begitu. Qala laisa dzalika 'alan nas. Kata Imam Malik, nggak perlu dilakukan. Yang demikian itu nggak usah dilakukan. Qala "Fatarattu hatta khaffan nas. Kata Ibnu Wahbin, kemudian ya aku biarkan saja dulu Imam Malik sampai orang-orang sunyi. Nah, ini adab seorang murid. Dia ingin memberi masukan kepada sang guru, begitu. Kalau kalau apa namanya tidak menjatuhkan jiwa seorang guru, kan begitu. Itu adab. Berbeda dengan uh, apa namanya dengan orang-orang gak punya adab, di mana selalu me, apa namanya menyelam ataupun memutuskan pembicaraan seorang guru. Contohnya saja dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau bainama nahnu nabi bainama bainama nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisul qaum ketika nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan satu kaum idja'ahu a'rabiyyu tiba-tiba datanglah seorang Arab badui Faqala dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah." Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah, begitu. Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat-sahabat yang lain. Mungkin satu tema begitu. Tiba-tiba, "Luah, kapan hari kiamat?" Nah, begitu. Bisa saja eh, yang ditanyakan tidak sesuai dengan apa yang sedang diperbincangkan. Misalnya, ah, misalnya kita bicara tentang masalah mazhab, tiba-tiba di ujung sana ada Arab Badui, bukan di belakang antum sama misalnya. Ya, ada orang Badui datang, tak E, eh, kalau oh, oh batal atau enggak udunya? Apa hubungannya dengan mazhab? Hmm, begitu. Ini memotong pembicaraan seperti Arab Badui. Nah, demikian. Ibnu bin seorang murid yang apa namanya yang e, mengetahui bagaimana sikapnya terhadap gurunya. Jadi, ah, aku biarkan saja Imam Malik, gurunya sendiri, di mana dia pernah ditegur, ditegur langsung oleh Imam Malik, Ketika Imam Malik memberikan pelajarannya, tiba-tiba Ibnu Wahbin meletakkan batu tulisnya dan pergi, bangkit. Kata Imam Malik, mau kemana kamu? Kata Ibnu Wahbin, mau sholat sunnah. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya, apa yang engkau tinggalkan lebih baik dibandingkan apa yang akan engkau kerjakan. Maksudnya, engkau belajar itu lebih baik dibandingkan, lebih abdul, lebih utama dibandingkan sholat sunat yang akan kamu kerjakan. Nah, demikian. Kalau guru boleh para Ikhwanuddin. Ya, kalau guru boleh misalnya antum misalnya datang datang, "Eh, kenapa terlambat?" Nah, misalnya kan. Ini contoh. Antum nengok itu. Ini contoh. Ini contoh kan begitu. Boleh. Boleh kenapa Karena dia seorang guru. Nah, demikian. Bisa dia memberi apa namanya? Memberi wejangan dan eh, untuk kemaslahatan sang murid begitu. Misalnya ada yang ngantuk, kamu ngantuk ya? Wudhu misalnya, nah, begitu. Namun begitu pun seorang guru tetap melihat bagaimana kondisi muridnya. Begitu. Nengok usia usia murid dan seterusnya. Apalagi seperti ini kan begitu. Ada misalnya bapak itu, bapak diri pak, ngantuk kan? Nah, kan nggak mungkin orang tua dia turun berdiri. Nah, artinya mereka ini iya kok Demikianlah ada Kemudian fakultu lahu indana fi dzalika sunnah. Kata Ibnu Wahbi, setelah orang-orang pergi ini tinggal dia berdua dengan Imam Malik. Eh, eh ada sunnah. Ya Syekh, saya punya sunnah tentang masalah itu yang kamu katakan, yang Anda katakan eh, tidak perlu dilakukan. Qala mahia Kata Imam Malik, coba coba berikan kepadaku apa sunnahnya. Kultu haddatsana Layth bin Sa'ad wa Ibnu Lahi'ah wa Amr bin Harith an Yazid an Amr al Mu'arifi an Abi Abdurrahman al Habali al Mustawrid Ibn Shaddad al Qurashi qala dia berkata raaitu Rasulullah sallallahu aku melihat Rasulullah sallallahu ya yadluku khinsarihi ma baina asabi rijlaihi beliau menggosok-gosokkan jari-jari kakinya dengan jari kelingking begitu. Jadi kelingking dari kelingking tangan digunakan untuk menyelang-nyelangi, menggosok-gosok selang apa namanya sela-sela jemari kaki. Nah, jadi Ibnu Ibnu Wahbin apa namanya menceritakan sanatnya begitu. Imam Malik ketika mendengar sanatnya dia sudah paham bisa me, apa namanya bisa me, menilai oh hadisnya begini. Kemudian apa komentar dari Imam Malik? Kalau inna hadis hadis hasan. Oh, ini hadis hasan. Karena apa? Karena ada sanad yang disebutkan. Nah, kalau kita nggak bisa seperti itu, ini ada sunnahnya, nih dalilnya. Mana dalilnya? Di kitab itu. Gimana? Padanya sendiri, oh, begitu. Jangan bisa seperti itu para imamuddin. Atau kita minimal harus tahu hadisnya sahih apa enggak, begitu. Saya yang mensahihkan? Ya, kebetulan, kebetulan, kebetulan. Begitu. Itulah paling tidak. Kalaupun kita tidak paham bagaimana pendapat Jadi kata Imam Malik, Oh kalau memang itu sanadnya hadisnya ada. Kata Imam Malik, "Wa ma sami'tu bi qatl illa Baru sekarang aku dengar. Kau perhatikan. Baru sekarang ini aku dengar hadis ini. Berarti para imam itu sendiri tidak semua tahu tentang hadis. Tidak semua hadis yang sampai kepadanya. Nah, demikian para imam fiddin. Mereka yang sudah berjalan ke ke setiap orang yang mereka dengar punya hadis, terkadang hanya mencari satu hadis mereka menempuh jalan satu bulan ya menempuh jalan satu bulan untuk mencari hadis ya karena memang dahulu hanya ada unta nggak ada pesawat sudah para khafidin dapat satu hadis untuk perjalanan satu bulan makanya hadis yang didapati dalam satu bulan perjalanan ini kalau lupa itu mereka sakit kenapa dapatkannya satu bulan baru dapat Nah, begitu. Makanya mereka sakit. Sangat berharga ilmu waktu itu. Susah mendapatkannya. Coba kita sekarang. Kan enggak kan? Suruh ngajinya susah. Seminggu sekali itu pun banyak alasan. Nah, begitu. Nanti ya inilah itulah segala macam. Makanya para evapidin semakin sulit satu nikmat itu didapati, maka semakin pahamlah kita betapa besar nilainya nikmat tersebut. Itulah dia. Nah, begitu. Misalnya, alhamdulillah di Medan ini banyak talim Coba antum tanya di event-event dibangun purba misalnya. Di mana misalnya di Gunung Sitoli misalnya. Ya. Misalnya di situ ada ada kaum muslimin yang ingin kajian salaf, dia enak kali lah di Medan itu. Ah, begitu banyak saya dengar, enak kali di Medan ya. Tiap malam ada ada kajian, ingin rasanya pindah ke Medan, nah, begitu. Bahkan event-event yang sekitar kota Medan ini ya mungkin yang sekitar Ciantar, sekitar Tebing begitu kan atau di ya daerah-daerah yang tidak ada kajian kepingin dia wah tinggal keting, tinggal di Medan ketika ketika tinggal di Medan nggak ikut ngaji <laughs> apa gitu ya mungkin bulan-bulan pertama bulan-bulan pertama ikut rutin lama-lama enggak kenapa karena sudah mudah didapat sesuatu yang mudah didapat maka besar nilainya itu sudah tidak terasa itulah dia oleh karena itu para ulama-ulama kita itu karena mereka sulit mencari ilmu itu makanya ilmu setiap ilmu yang mereka dapati tak pernah lupa. Begitu. Tak pernah lupa. Hari ini karena sangat berkesan sekali, sangat berharga sekali. Kemudian para bidin jadi kata Imam Malik mengakui, baru ini aku dengar hadis itu. Jadi seorang imam nggak perlu gengsi kalau dia nggak tahu tentang hadis, begitu. Kalau ditanya, Ustaz, hadis ini bagaimana? Gini, gini, gini, gini, misalnya. Oh, saya nggak tahu itu hadis. Jangan gengsi. Jangan, oh itu saya udah lapar sejak saya SD dulu. Nah. Tahu saya, Pak Anda baru kali itu dengar. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, demikian. Kemudian, Summa sami'tuhu ba'da dhalika yus'alu payu'mar bitakhlil asabi. Kemudian setelah itu, setiap kali dia ditanya, aku dengar dia menjawab dengan memberi perintah agar menyelang-nyelangi jari jemari kaki. Nah, begitu. Karena apa? Karena ada hadis baru sampai kepada dia. Demikian para ekafidin. Jadi kalau kita sekarang kan hadis itu mudah didapati. Pergi ke Toha Putra satu buku itu. Nih hadis Muslim. Nah, bacalah itu dah. Begitu. Bacanya pun mau tidur untuk ngantar tidur. Begitu. Kalau nggak nggak baca nggak ngantuk nggak bisa tidur. Nah, demikian. Satu hadis langsung dapat satu satu buku. Taruhlah isinya misalnya 2000 hadis. Nah, bacalah itu 2000 hadis. Mungkin kalau orang dahulu hidup kali enak kali ya. Sama apa namanya zaman milenium 2 sekali pergi toko buku 15 menit dapat 2000 hadis. Mereka mengumpulkan 2000 hadis itu seumur hidup pergi sana, pergi kemari, begitu. Nah, demikian para ekofidin. Nah, kalau saya tanya, siapa yang punya hadis mukhtasar sahih Muslim? Antum hadis apa yang antum punya bukunya? Belum Marom. Berapa hadis sudah dibaca? Ah, itu dia. <laughs> Itulah dia. Sepuluh 10 20. Kalaupun tambah paling tiga puluh. Padahal isinya dua ribu hadis lebih. Ah, begitu. Itulah kita. Itulah kita bagaimana apa namanya? Uh, antusias kita untuk mencari ilmu itu memang kurang. Nah, demikian. Dan itu kita akui. Ya, itu harus kita akui. Demikianlah para fakir itu Makanya ya kita itu disuruh untuk meniti jejak para salaf terdahulu. Nah, demikian. Jadi kalau saya lihat salafi di Medan itu masih se, masih e, ta, levelnya masih mendengar-dengar kajian. Itu dia. Mendengar-dengar kajian. Nah, alhamdulillah lah kalau mau mendengar. Kalau dia dinaikkan levelnya sedikit, menghafal bubar. yakin saya bubar. Misalnya Arba'in Nawawi, kita hafal ya minggu depan ya satu satu ya. Oh, udahlah. Ada yang begitu masuk pintu masjid sakit perut nggak jadi. <laughs> begitu. Nah, demikian mereka fitin. Ya kita kembali pada pokok permasalahan itu mengenai mazhab tadi. Nah, antum punya buku apa? Buku apa yang pernah berapa buku yang sudah antum tamatkan? Dari buku yang antum punya? Kira-kira. Iya, Lima buku yang antum punya berapa buku? Enam. Anak buku cuma? Sama yang banyak. Iya berapa? Makanya saya tanya semua bapak. Ada lima puluh? Empat puluh? Tiga puluh? Ada lebih kurang. Yang tamat cuma lima. Nah itu dia. itu dia. Nah, demikian. Kalau saya buku saya mungkin judulnya sekitar enam ratus buku. Yang tamat mungkin sedikit kali. <laughs> demikian para Ekofin. Begitulah kita Kadang-kadang kita membaca itu kan memang tidak dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, tapi akhir-akhir ini banyak tamat buku yang saya baca. Kenapa? Karena harus terjemah, jadi harus ditamatkan. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya, mari kita apa namanya tingkatkan kembali untuk uh, membaca mendalami ilmu syar'i. Kemudian kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i malu muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulullah lam yahlu lahu aha li qawli ahadin. Sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwasanya kalau ada satu sunnah yang dia ketahui dari Rasulullah maka tidak halal seorang pun meninggalkannya dan mengambil pendapat seseorang. Nah, demikian. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Eh, la tuqallidu dinaka ahadan min haula. Jangan kalian taklidkan agama kalian, ikatkan, ikat mati, taklid agama kalian pada haula, artinya pada imam-imam tersebut. Begitu. Maja'ani Nabi SAW wa ashabuhu faqudhu, faqudhu bihi. bihi. Yang datang riwayat dari Nabi dan sahabatnya ambil. Tsumma tabi'in ba'du rajul fa'du ar-rajulu fihi muqayyad. Adapun dari tabiin dia boleh pilih mau diambil atau tidak. Kalau dari tabiin dia silahkan boleh ambil atau tidak. Jadi seperti Imam Abi Hanifah, dia seorang tadi, dia ya boleh diambil pendapatnya, boleh, boleh tidak. Nah, demikian. Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu ya. Yang intinya bahwasanya eh bahwasanya para salaf terdahulu tidak menganjurkan untuk melakukan Eh, memilih mazhab satu mazhab saja. Tidak disuruh dan tidak ada di antara imam yang menyuruhnya. Namun para hafidin, boleh nggak kita bermadhab? Nah ini. Para hafidin, iyyakum. Kita banyak ketahui bahwasanya banyak sekali para imam-imam kita yang bermadhab. Seperti Ibnu kasir itu mazhabnya Syafi'i, Makanya Syafi'i, Ibnu Hajar yang menulis kitab Fathul Bari, Syafi'i. Kemudian uh, apa? Ibnu Taimiyah ujungnya Hambali. Sudah. Dan banyak yang lainnya yang para hafidin rahimallahu iyyakum. Namun ketahuilah, mereka bermadhab namun tidak taklid. Mereka bermadhab mengambil pendapat madhab, namun mereka tahu apa dalil mazhab itu boleh para ikhwatiddin ya ketika terjadi benturan antara pendapat mazhab dengan dalil maka mereka mengambil dalil nah demikian ya para ikhwatiddin rahimallahu Iya. demikianlah tadi ya hari ya sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada keterangan tentang hadis istirahatul ummah ya bahwasanya umat itu terpecah belah sampai 73 golongan kecuali semuanya masuk neraka kecuali jamaah Kul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafur. Ini pertanyaan yang lalu. Apakah boleh wanita yang sedang haid berwudhu sebelum tidur sebagai ittiba sunnah kepada Rasulullah? Boleh ya? Wanita boleh, wanita haid boleh, boleh berwudhu, tidak ada masalah. Yang nggak boleh, yang jadi permasalahan yang jadi perbedaan pendapat itu masalah dia memegang Al-Quran tapi kalau hanya sekedar beruduk tidak ada masalah Mengapa kebanyakan ikhwan salafi bila mereka sudah menikah ilmu yang mereka pelajari tidak pernah diterapkan kebanyakan tidak pernah diterapkan kebanyakan seorang ikhwan itu kasar pada istrinya malas bekerja dan lain-lain dan lain-lain ini yang lebih parah ini tidak disebutkan siapa ini siapa tunjuk tangan aduh ini bukan salapi lah kalau begini ini salap 88 akhirnya para akhwat yang lain takut jadi nikah dengan ikhwan yang sudah tahu ilmu syariah yang beneran. bagaimana nasihat ustaz dan begitulah akhwat Iya. Oleh Fadidin iya, Iyakum Perhatikan ya Makanya mazhab salaf itu ya, Mazhab salaf itu ada terdiri dari Dasar-dasar tertentu Kalau kita baca usul salaka yang dikatakan seorang yang bermazhab al-sunnah wal jamaah berorientasi pada Quran Sunnah pertama dia menuntut ilmu untuk al ilmu bi ma'rifatillah ya, wa ma'rifati nabihi wa ma'rifati bil Islam bil adillah pengetahuan tentang Allah tentang Rasulnya tentang agama bil adillah itu yang penting dengan dalil-dalil kemudian wal amalu bihi beramal dengannya dan beramal dengannya. Sudah habis dan beramal dengan dengan ilmu tersebut. Ya, beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian apa? Setelah beramal berdakwah. Setelah berdakwah sabar. Makanya kalau antum dipukul sabar aja begitu. <laughs> Antum dipukul, sabar. Sabarnya bagaimana? Balas, itu sabarnya. Kalau emang sanggup. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, laporkan saja pada polisi. 2 juta dendanya, lumayan. Nah, demikian para ekafidin. Jadi jadi seorang salafi itu bukan hanya sekedar ikut ngaji untuk ilmu lantas tidak diamalkan, bukan itu. Ya. Itu bukan salafi namanya. Seorang yang ber, berorientasi pada salafi, dia ingin mewujudkan Islam itu yang sebenarnya secara kafah. Seperti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bukan orang yang kamu murkai waladhdallin dan juga bukan orang yang engkau sesatkan yang dimurkai yaitu orang Yahudi mereka punya ilmu namun tidak beramal waladhdallin orang yang sesat yaitu mereka beramal namun tak berilmu jadi kalaupun dia merek Uh, apa namanya merek kaosnya I'm a as-salafi misalnya I'm a as-salafi sudah namun kalau dia dalam prakteknya sehari-hari tidak maka katakan you're not salafi <laughs> begitu <laughs> ya. Ah, demikian para Hafidin bukan salafi seperti itu salafi itu tidak perlu dimerek-merekan di di mana-mana enggak yang penting yang terpenting adalah implementasinya makanya kemarin telah kita pelajari ya yang penting itu implementasinya Walaupun nama itu penting, namun yang terpenting yaitu implementasinya. Jadi kalau ada seorang ikhwan, kalau dia ketika dia waktu dia masih lajang, dia misalnya orang yang lembut ketika menikah kemudian menjadi kasar, tidak menerapkan ilmunya, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama, ya pertama faktor internal. Wah, kan begitu. Ya. Ketika terjadi afiliasi antar organisasi. <laughs> Ketika menyatunya dua orang insan yang mungkin tadinya tidak saling kenal ataupun sudah kenal lama, hanya itu menyatu, ya. Yang tadinya terlihat bagus ternyata setelah didekati, setelah hidup bersamanya ternyata tidak, ya Ternyata tidak, berarti memang ikhwannya ini punya watak kasar. Dan dia belum mampu menerapkan. Sudah. Hanya saja si Afat baru mengetahuinya setelah menikah. Oh, begini rupanya abang ini. Tadinya waktu mati lajang ketika jalan tunduk begitu. Seolah mau jatuh. <laughs> Sudah serumah dadanya lebih busung dibandingkan kepalanya. Nah, demikian. Berarti itu memang apa namanya? Memang satu tabiat yang tadinya dia sembunyikan. Nah, demikian. Atau mungkin faktor eksternal. Artinya apa? Dia bersikap kasar mungkin juga dikarenakan sikap si istri. Nah, demikian. Makanya ketika seorang istri melihat suami itu kasar, coba introspeksi diri sendiri. Itu dulu. Kenapa sih suamiku ini kasar padahal tadinya tidak? Ya. <clears throat> Introspeksi dulu. Jangan-jangan memang kita yang kurang servis. Si suami melihat kalau dalam mazhab salafi, dalam apa namanya? E, gambarannya tentang sirah para sahabiah, wanita-wanita sahabat itu e, wanita-wanitanya giat kerja kan begitu. Seperti Asma binti Abu Bakar. Apa katanya? dahulu saya uh, waktu saya waktu setelah saya menikah dengan Zubair menikah dengan Zubair akulah yang mengurus rumah akulah yang mengurus kudanya dan aku juga yang mengangkat gandum dari ladangnya yang jaraknya sekitar satu parsa satu parsa itu dari sini mungkin dari sini sampai ke simpang budi sana jalan itu bawa berasa kita katakan kalau sekarang nah Alhamdulillah kan apa sekarang nggak ada disuruh begitu. Kan nggak ada yang disuruh nyuci sepeda motor. Nggak ada kan? Ah, namun dia lakukan dengan ikhlas bahkan ketika Rasulullah lewat, ya, ketika Rasulullah lewat, Rasulullah uh, me, eh, apa namanya menyuruh untanya supaya duduk dan mempersilahkan Asma binti Abi Bakar untuk di, beliau bonceng membawa itu karena berat berat. Nah, demikian demikianlah yang dilakukan oleh para sahabiah. Mungkin si ikhwan ini idealis. Oh, begini ya kalau katanya salafi itu mengikuti jejak para sahabat. Oh, berarti nanti istrinya ini kayak gini juga. Kan begitu, ngangkat gantung, ngangkat karung kan begitu. <laughs> kalau dia punya motor, dia yang cucikan motornya, pokoknya dia begitu. Bangun ada servis, kemudian motor sudah kilat. Ah, begitu. Oh, ternyata setelah dia nikah Malas pula istrinya kan begitu. Tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi demikian yang dia bayangkan. Ya. Apa namanya bagaimana khidmat seorang istri. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini harus ada komunikasi. Kenapa? Makanya tanya. Seorang istri tanya pada waktu-waktu yang tepat, tanya ketika suami dalam keadaan tenang, setelah makan, kan begitu tanya Bang, kira-kira apa sih yang salah kok? Abang tidak seperti yang dulu lagi. Nah, kan begitu. Tanya, paling abangnya bilang, ah masa iya sih, Dik? Namanya dalam keadaan tenang. Coba dalam keadaan marah. Enak saja dong. <laughs> begitu. muncul, muncul bataknya nanti. <laughs> ah demikian. Tanya, apa masalahnya? Oh, oh mungkin adik sih kan begini begini begini. Oh, kadang-kadang istri itu tidak tahu dia salah, suami melihat salah begitu kan banyak seorang istri yang mengatakan eh, suami saya nggak punya perasaan suami juga merasa begitu si istri juga nggak punya perasaan hanya saja tidak komunikasi e, begitu coba komunikasikan cari jalan yang yang pertengahan begitu jadi blok tengahnya itu di mana titiknya dijumpa jadi kalau sudah titik jumpa insya Allah bisa di, diselesaikan apa masalahnya begitu ketika si suami ketika suami melanggar satu ilmu yang pernah dia pelajari Si istri tahu, tanya bisa saja si orang suami lupa, orang suaminya itu ikut ngaji aja nggak pernah suruh ngapal, begitu. Eh, tahunya dia begitu. Atau mungkin itu sudah dianggap sebagai prakteknya sehari-hari. Itulah lembut begitu. Inilah lembutku, kan begitu. si istri menganggap itu kurang lembut. begitu. Kurang lembut. Makanya seperti kalau orang-orang Jogja misalnya melihat ada orang-orang kita Batak ngomong, wah orang mainan banyak bertengkar katanya. Banyak bertengkar. Eh, bukan itu enggak bertengkar, itu lagi jualan. <laughs> lagi tawar-menawar barang bukan bukan bertengkar. Itulah. Jadi nah suami orang Batak misalnya kan begitu. Tanya, kemana kau? Itu sudah hangat lembut. <laughs> Nah, maunya dia, di. Tadi kemana? Kan begitu. Dikira suami marah. Makanya harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi. Apa permasalahannya? Nah, begitu. Insya Allah kalau sudah suami istri saling berkomunikasi, itu akan mendapatkan titik terang yang jelas. Nah, sekali lagi, si istri tetap di bawah. Makanya dia yang mencari timing yang tepat. Begitu. Jangan sampai salah salah tempat dan salah waktu. Kalau salah dalam memilih waktu dan tempat, permasalahannya akan semakin runyam. Nah, demikian. Dan ketahuilah bahwasanya seorang yang salafi itu nggak sempurna, sebagaimana juga seorang akhwat yang salafi juga nggak sempurna. Jangan dikira kalau sudah masuk ke masjid dakwah habis asar masuk ke sebalik tirai ini salafi lah pokoknya seperti asma itulah bisa dituruh angkat karung <laughs> begitu aman lah ini kebetulan kita kan apa bisnisnya bisnis bisnis karung <laughs> gitu jual jual beli beras jadi nggak perlu lagi nyewa nyewa guli istrinya yang suruh ngangkat karung <laughs> begitu salah kan begitu nah demikian makanya perlu aja komunikasi intinya rumah tangga itu kalau terjadi clash ada asap-asap dikit itu intinya hanya komunikasi kurang itu saja kan, gitu. begitu komunikasi kurang coba komunikasi insya Allah akan selesai kalaupun dianggap kasar tanya kasar enggak nanti abangnya masa enggak kasar Nah, Kalau malas, coba tanyakan definisi malas itu apa begitu. Nanti dikira suaminya itu mengira dia nggak malas, dia merasa dia sedang zikir, nggak malas, dia sedang ibadah. Istri mengatakan, abang ini kok malas nggak mau kerja. Ditanyakan, jadi jelur masalahnya, sehingga persepsinya sama. Si suami merasa nggak malas, si istri merasa malas. Demikian juga sebaliknya bisa jadi si suami melihat istriku ini malas. nggak seperti istri-istri tangga, rajin bekerja begitu. begitu. Dilihat istrinya begitu assalamualaikum masuk rumah lagi baca. Tengok piring belum dicuci. Begitu, servis kurang. Karena apa? Dia ilmu, mengikuti jejak salah ilmu dia. Sampai suami terlantar. Karena begitu kan. Nah, demikian. Sehingga Eh, tidak memperhatikan kebersihan apa namanya rumah, kebersihan e, fisiknya. Yang penting apa? Baca buku. Jadi kutu buku dia. busuklah <laughs> ah demikian. Ya Allah ini pertanyaan siapa ini? Ini skripsi. <laughs> Apa halaman? Gimana bacanya ini? Ustaz, insya Allah tahun ini saya akan menikah. Insya Allah. Ini berita yang sangat menakjubkan kalau begini. Senang saya kalau dengar berita begini. Artinya dunianya tidak lagi, dia akan meninggalkan dunia lamanya. Dia akan menginjak kakinya di dunia lebih baru. Segalanya akan baru dan terasa baru. Insya Allah. Tapi bolehkah setelah akad nikah kami bersepakat bersepakat dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarganya untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing. Sementara sampai selesai pendidikan si akhwat. Enggak apa-apa, kenapa rupanya? Sepakat, tapi kita tinggal masing-masingnya. Iya. Nanti pulang nanti pada waktu-waktu tertentu bertemu kan begitu melepas rindu bisa. Emang kan sudah halal. Yang repot itu enggak halal begitu. Udah enggak halal, dah kita tinggal di rumah masing-masing. Emang iya, bang <laughs> Pakai kesepakatan lagi. Emang harus seperti itu. Nah, demikian. Ada masalah kalau memang sudah sepakat. Nanti malam-malam minggu kan gitu datang. Istri sendiri diapelin, alhamdulillah bagus kepala. Ada hari libur dibawa ke prestasi. kan begitu kebun binatang. <laughs> eh, istri sendiri nggak apa-apa diapelin, tapi kan sudah resmi, sudah sudah sudah sah gitu nggak apa-apa. Ustaz ketika saya mengadakan daurah ketika kita mengadakan daurah jangan sampai ada koordinasi langsung antara ikhwan dan akhwat yang sama-sama belum menikah agar tidak terjadi fitnah dan cinta lokasi. Siapa? Siapa ikhwan-ikhwan belum menikah itu? iya, iya. Setuju, setuju. Dan itu sudah diusahakan sejak dulu. Mungkin kadang-kadang ada juga yang lirik-lirik itu. Panitia biasanya. Karena depan pintu dia, depan pintu. Ustaz jika saya mengangkat telepon selalu mengucapkan salam kebiasaan, tapi saya yang telepon ternyata non muslim seharusnya bagaimana? Eh Khafidin pernah saya singgung bahwasanya kita menelpon kita menelpon itu ya kita menelpon itu seperti kita masuk ke rumah seseorang. Jadi kita dahulu yang mengucapkan salam. Kita yang mengangkat telepon seperti menerima tamu. Makanya makanya halo dulu, halo begitu. Siapa? Kalau dia nggak ada ngucap salam, untuk apa untuk mengucapkan salam? Mau dia masuk nggak salam? Begitu. Kecuali kalau kalau apa namanya jelas dia itu seorang muslim begitu. Jadi sudah sudah tahu oh si pula, assalamualaikum misalnya untuk mengingatkan dia minimal. Waalaikumsalam begitu. Jadi jangan kita dulu. Kebiasaan ini harus dirubah ya. Karena kadang-kadang orang non muslim yang menelpon. Nah saya ingin mencari seorang laki-laki yang soleh untuk kakak saya, tapi kakak saya tidak pakai hijab dan kerudung, hijab atau kerudung. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bukankah laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik? Ya disuruh dulu lah pakai kerudung, disuruh dulu pakai kerudung. Jangan disuruh tiba-tiba pakai cadar takut nanti sadar kerudung aja belum mau ya pakai pakai kerudung kerudung kecil dulu begitu tahap tahap tahap jauhilah oleh kamu Ustaz apa maksud hadis berikut jauhilah oleh kamu oleh kalian sikap berlebihan dalam beragama karena sebenarnya sikap seperti itu yang telah menghancurkan umat ini hadis yang lafaznya halakal mutanafiun ya. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Berlebihan ini para ikhwatiddin melaksanakan agama di luar batas syariat. Sebagaimana seorang tiga orang yang datang kepada Aisyah bertanya tentang ibadah Rasulullah, ya. Setelah mereka mendengar bagaimana ibadah Rasulullah, salah seorang mereka mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan uh, aku akan sholat dan tidak akan tidur. Aku muala anam aku akan sholat satu malam suntuk tidak tidur yang satu lagi mengatakan atu wala uftir aku akan puasa terus yang satu lagi wa atas wala wa atas aku tidak akan menikah jadi tiga pernyataan ini ya melewati batas syariat karena seorang itu syariat menyatakan menganjurkan kita untuk sholat malam dan juga menganjurkan untuk tidur, menganjurkan kita untuk uh, puasa dan menganjurkan juga untuk berbuka, menganjurkan kita untuk nikah begitu. Jadi kalau kita karena niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai nggak nikah itu bukan malah mendekatkan diri, malah menjauhkan diri dari dari Allah. Nah, demikian para hafidin. Ya, itu dia. Makanya dikatakan ber, apa namanya? E, me, melewati batas yang telah digariskan oleh syariat. Atau lebih lebih apa namanya? Lebih mudahnya antum disuruh e, e puasa atau disuruh salat zuhur empat rakaat. Antum nggak puas dibuat delapan rakaat, itu melewati batas namanya. Jadi niatnya itu untuk mendekatkan diri, mendekatkan diri, namun pelaksananya melewati batas. Itu maksudnya. Jadi bukan apa namanya orang-orang yang melewati batas berlebihan, sebagaimana yang dikatakan masyarakat. Ketika ada seorang pakai kerudung yang agak dalam, ini berlebihan ini. Ketika melihat ada orang yang pakai celana gantung berlebih-lebihan. Padahal nggak berlebihan kurang gitu kan? <laughs> berlebih-lebihan. Ah begitu. Jadi berlebih-lebihan definisi mereka itu beda dengan kita. Yang dikatakan berlebih-lebihan kan mereka seharusnya kalau masalah celana sampai nyeret-nyeret. Kan berlebih-lebihan. Ah demikian. Ya jadi ah, pakai cadar. Ah kok berlebih-lebihan kali. Begitu pakai pakai cadar. Kerudungannya sudah cukup begitu. Itu pun dia nggak pakai juga kadang-kadang. Nah, demikian. Jadi berlebih-lebihan itu dia lihat sesuatu pengamalannya aneh yang tidak dia ketahui. Sehingga dia katakan ber, berlebih-lebihan. Pakai jenggot, pakai jenggot segala berlebih-lebihan. Nah, demikian. Terlalu keras padahal yang dilaksanakan adalah syariat. Dia yang lemah melaksanakannya, dia klaim orang lain yang berlebih-lebihan. Itu masalahnya. Bahwa uh, Ustaz sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata sungguhnya aku mempunyai budak perempuan dia sebagai pembantu dan memberi minum dan aku ingin menggauli dia tetapi aku benci kalau dia hamil Rasulullah menjawab lakukan saja azal jika kamu menghendakinya sungguhnya apa yang telah ditakdirkan Allah <coughs> akan tetap berlaku padanya maka Allah SWT akan mentakdirkan bagi si budak ya. kemudian pertanyaan apakah azal itu Ustaz? aduh ini tujuh ke atas ini Azal itu para khafidin uh, hubungan suami istri ya ketika terjadi penetrasi ini bukan istilah bola ya ini istilah lain lagi ketika terjadi penetrasi dimana ketika orang itu sudah mulai ereksi kemudian dia cabut dan ditumpahkan spermanya di luar ini dikatakan azal nah demikian itulah dia paham lah antum ya kalau pakai bahasa Indonesia nanti vulgar kali pakai bahasa-bahasa yang agak keren dikit supaya nggak terlalu vulgar itulah dia Apakah laki-laki tersebut sudah menikah dengan budak perempuan itu? Para ikhwatiddin, budak itu nggak perlu nikah. Kalau kita beli budak, punya budak, itu nggak perlu dinikahi. Kalau mau digauli, ya gauli saja, begitu. Sudah. Nah, demikian, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini, sekarang ini tak usah cari budak. Karena apa? Antum cari budak itu lebih susah dibandingkan cari istri yang sah. Antum cari budak di mana? Mendingan cari akhwat yang jelas dia walaupun nggak budak. Anu. Nah, demikian. Ya, jangan mengharap cari budak saudara, susah carinya. Dan jangan antum katakan orang Cina itu nggak Islam, diserang rumahnya, budaklah ini. <laughs> ah, ah, mana tahu dikira jihad kan. ada cewek Cina cakep sebelah rumah. jihad kita tangkap diculik budak kamu ya nah, jangan itu cari pasal namanya Ah demikian Ya, jadi seorang laki-laki itu nggak perlu nikah, nggak perlu akad nikah maksudnya dengan orang Buddha. Kalau dia sudah miliki, dia boleh menggaulinya. Soalnya hadis ini ya? Hadis ini sahih. Para kafirnya rahimallahu ya, hanya saja masalahnya masalah azal ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan wa'dul khafi. Ada yang mengatakan azal ini dikatakan wa'dul khafi membunuh anak secara uh, tersembunyi ya. Membunuh anak secara tersembunyi Seorang sahabat pernah berkatakan, "Kunna na'zil wal Qur'an yanzil." Kami dahulu melakukan azal sementara Quran masih turun. Artinya itu menandakan bahwasanya e, boleh azal itu boleh, ya, azal itu boleh. Karena kalau seandainya tidak dibolehkan tentu akan turun wahyu yang memelarangnya. melarangnya. Nah, demikian. Namun para ikhwatiddin, ketika seorang suami melakukan azal dan akhirnya dan ternyata si istri juga hamil dan dikatakan, eh, kamu hamil dari mana? Nah, demikian. Sama ketika seorang melakukan kontrasepsi, alat kontrasepsi, ya, seorang istri, eh, apakah dia spiral atau apa sajalah yang dia lakukan dengan alat-alat KB, kemudian dia hamil. Seorang suami nggak boleh menuduh karena dia hanya berusaha untuk tidak hamil itu saja masalahnya. Yang namanya usaha itu bisa saja nggak berhasil, ya. Nah, demikian. Ini bukan bukan apa ya, bukan corong pemerintah untuk menggalakkan KB. Maksudnya sih masalahnya masalah e, masalah e, azal tadi. Gitu. Ini banyak lagi masalahnya. Sementara saya lihat waktu juga hari mendung ya. Gimana? Untuk nanti ah, para asap pulangnya susah. Saya kira ini sajalah kajian kita pada sore hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai benda Eh, soal-soal selainnya nanti insya Allah akan kita baca. Insya Allah uh, Sabtu depan.